الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله ditambah lagi 8.910 rumah yang sudah rusak di 292 rumah sudah hancur total 8.910 rumah yang rusak targetnya Barusan saya mendengarkan Sang Kori membacakan surah as Mungkin buka lagi Qurannya surah as Saya ikuti baca Imam Al-Asbahani dalam kitab dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran. Beliau itu di abad keempat. Rujukan pokok dalam memahami makna Al-Quran itu kitab Mufradat Al-Fadhil Quran. daging diri Yunus dan janganlah kamu menghancurkan tulangnya karena kulitnya sudah terlanjur dimakan maka ikan tersebut langsung melebihi ke pantai langsung dimuntahkan begitu dimuntahkan Nabi Yunus keluar tanpa kulit sama sekali Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan angin agar menghembuskan daun-daun yang bisa melindungi Nabi Yunus AS dari binatang-binatang. Maka uh, disebutkan dalam Al-Quran yaitu daun bin Yakuti dan daun itu kemudian melekat di tubuh Nabi Yunus sehingga tidak ada binatang apapun lalat atau semut dan sebagainya memakan atau mendekat ke tubuh Nabi Yunus yang terbuka itu. Lalu Allah kirimkan seekor rusa yang hamil dan dia menyusuinya sampai kemudian Nabi Yunus kembali seperti semula. Jadi hal-hal yang mustahil bagi Allah bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu Kita bisa mengatakan ada yang mustahil, ya betul tidak mustahil. Makanya dalam kondisi apapun biasakan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ternyata yang bertasbih kepada Allah itu bukan hanya bukan hanya manusia yang beriman tetapi juga makhluk-makhluk. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di sini berdasarkan makna bahasa kata tasbih al marus sari fil ma' wa fil hawa. Allah Subhanahu wa taala sekali menggunakan bahasa sabah ini dalam Al-Qur'an juga untuk makna yang sama. I le know Tidak merasa berdosa bahwa dia lambat. Kalau sholat berlambat-lambat. Dan ini nanti akan nampak ketika dia berhenti. Makanya nanti setiap manusia akan meniti di atas Apa kata Allah wa in minkum illa wariduha. Dan cepat tidaknya dia Itu ukurannya. Karenanya Rasulullah menggambarkan ketika nanti manusia meniti kesirat minhum ka khatfatil ada yang seperti kedipan mata wa minhum man yamshi ala ada yang pakai punggungnya wa minhum man yamshi ala batni ada yang pakai perutnya wa minhum man yamshi ala ra'si ada yang pakai kepalanya itu semua suasana menggambarkan waktu dunia sejauh mana dia bersegera mentaati Allah subhanahu wa Itulah rahasianya kenapa Allah Subhanahu wa taala selalu menggunakan bahasa-bahasa segar Al-Qur'an untuk ketaatan kepada Allah. Seperti wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh iddat lil muttaqin. Sari'u bersegera. Bukan berapa sabiqu ila maghfirati Fastabiqul khair. Itu semua bahasa-bahasa bahwa tidak pantas seorang mukmin hitung jam. Siapa yang pas hari pernikahan terlambat datangnya? Kabur maqsad indallahi an taqulu mana Ini kalau bahasa kita jangan hanya menjadi calon. Tahu calon? Siapa yang tidak tahu Kau semua kan? Coba datang ke Lebak Bulus. Di situ ada orang teriak-teriak. Surabaya, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Masuk orang masuk ke bus menuju Surabaya. Calonnya pohon ini patuh kepada Allah Subhanahu wa bahwa dia bersegera ketika Allah perintahkan tumbuh dia tumbuh Allah perintahkan berbuah dia berbuah paling nampak itu kepatuhan pohon-pohon itu kalau kita datang ke Eropa pas musim gugur itu pohon masih hidup Allah perintahkan pohon-pohon menggugurkan daunnya ketika ayatnya Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Jadi kalau jadi soft itu seperti bangunan kata Allah. Allah mengumpamakan seperti bangunan. Ini kita merasa aman di sini kenapa? Karena kita sudah bahwa batu-batu itu, batu bata itu, dia tidak akan melepaskan dirinya dari kawannya. Maka kita merasa aman di dalamnya. Coba ini kita ragu, jangan-jangan batu bata ini nanti keluar satu persatu, memisahkan dirinya. Kita akan kena robohnya. Kita merasa aman ya, kita yakin bahwa batu bata ini masing-masing saling mendukung-mendukung. Dia tidak bisa dari diri kawannya. Maka kita merasa aman dalamnya. Kata Allah, kalau dunia ini bersusun. Seharusnya kita harus seperti itu. Nah sedihnya sekarang umat Islam tidak seperti bangunan, bahkan saling menjatuhkan. Akhirnya apa? Kita tidak bersatu. Karena kita tidak bersatu, akhirnya kita butuh memilih presiden saja kita nggak kompak, akhirnya sama-sama menang presidennya. disebutkan kaumul fasikin. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Setelah itu kaumnya Nabi Isa. Di sini Allah Subhanahu wa taala uh, menyebutkan bagaimana kaumnya Nabi Isa alaihi tidak diperhatikan, jangan khawatir. Sekalipun mereka bekerja keras membunuh satu persatu orang Islam, muncul seribu orang beriman, muncul seribu penghafal Al-Quran. Subhanallah. Di Palestina yang menghafal Al-Quran tidak pernah berhenti. Setiap bulan ada wisuda penghafal Al-Quran. Justru semakin dibom, semakin muncul penghafal Quran. Kenapa? Karena mereka ingin mati syahid dalam keadaan hafal Quran. Subhanallah. Setiap sholat berjemaah di masing-masing di Palestina itu mirip seperti sholat Jumat, tidak ada beda. dengan dengan Disangkanya disangkanya dengan bom-bom itu mereka akan pindah. Mereka ketakutan. Tidak. Ceritanya adalah perhatikan. Kaum Yahudi ini hanya ini seperti ini. Kaum Yahudi berdiri di atas bukit-bukit menonton bagaimana roket dilepaskan. Begitu meledak roket, mereka berteriak. Wih, dengan semua uh, eh, kekejian yang mereka telah perbuat. Inilah mana agama yang mendominasi di atas bumi. Inilah yang seharusnya dipahami oleh Islam. Sahabat-sahabatku semua Allah. Sekarang saya akan menjelaskan tugas pokok kita adalah sebetulnya liyudhirahu ala kita berjuang bagaimana supaya agama Islam ini menjadi agama semua manusia di muka bumi. Inilah perjuangan kita. Sayangnya banyak orang Islam masih paham Islam ini hanya agama ritual Sehingga yang diambil ritualnya saja Sholatnya, puasanya, zikirnya, istighfarnya selesai Lalu merasa tidak punya tugas lagi Padahal dia punya tugas setelah itu apa? Tugas liyudhirahu ala dini kulli dia harus berjuang setelah itu, setelah dia berisi dengan ritual, maka dia berjuang setelah itu apa? Untuk membuat agama ini agama yang mendominasi di muka bumi. yang disebut dengan istilah tugas peradaban. Tugas peradaban. Orang yang hanya sibuk dengan ritual, ritual, ritual, justru dan titik putih. Makanya kemudian tidak cukup kita hanya berhenti di titik ritual. Kita harus menjadikan perjuangan kita setelah itu yaitu berjuang liuthirahu ala dini kulli bagaimana supaya Islam menjadi agama yang mendominasi di muka bumi. Nah, sahabat-sahabatku semua, ada pertanyaan penting setelah itu. Pak Ustaz, kalau begitu, kalau begitu Semoga Allah lahirkan generasi generasi seperti beliau insya Allah. Sahabat-sahabat Allah, inilah tugas kita minta surga kerjanya hanya dia menit Masya Allah. Anda mikir, masa Tuhan yang menciptakan langit bumi tidak punya program? Hanya sepekan sekali programnya. doanya minta susu. Perhatikan, Allah ingat bahwa kita harus bersungguh-sungguh berjuang hari ini. Apa tadi yang wujudnya seperti tidak berfungsi. Makanya dalam Quran selalu ada Unu ansurullah intan surullah sur. Itu maksudnya. Ketika Allah perintahkan Udhulu fisil silmi kafah masuk dan Islam secara kafah maksudnya apa? Masuk Islam secara ritual juga secara peradaban. Itu maksudnya. Nah, kita jangan sampai hanya berhenti di ritual berjuang sekarang. Ayo kita ajak mereka, gerakan mereka supaya mereka kembali dalam lingkungan peradaban. Ketika kita berkumpul sekarang ini, ini bagian peradaban supaya kita bisa menciptakan lingkungan mereka pencinta Al-Quran misalnya. Ini namanya perjuangan untuk peradaban yang tadi kita masukkan. Dan selanjutnya saya ingin menjelaskan apa bedanya Al-Quran dengan As-Sunnah. Kenapa kok ada Al-Quran dan kenapa kok ada As-Sunnah? Maka Allah, sahabat-sahabatku semua, Al-Quran ini panduan umum. As-Sunnah penjelasan dari Al-Quran. Jadi kalau kita kalau kita umpamakan dengan perusahaan. Perusahaan itu kalau ingin mengajarkan karyawannya supaya bekerja baik, maka pertama-tama dikasih buku panduan. Tapi tidak cukup, maka didatangkan kepada mereka mentornya, contoh-contohnya, contoh cara mengerjakannya, maka itu penjawabannya. Karena itu loh, firman apa? Wa anzalna Al-Qur'an itu litubayyana Muhammad aku turunkan kepada Al-Qur'an supaya kamu menjelaskannya, kamu menjabarkannya. Itulah rahasia kenapa semua perbuatan Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Dikatakan kanahuluhu Al-Quran. Itu maksudnya bahwa semua perbuatan Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari panduan Al-Quran. Karena itu Al-Quran lebih bersifat global dan as-sunnah lebih bersifat detail. Kita tidak tahu cara sholat dalam Al-Quran. Cari dalam Al-Quran jumlah rakaat sholat. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada nggak? Ada nggak? Saya belum menemukan. Kudu andi uh, eh, Karena eh, sebetulnya sulu kamar aitumuni suratlah kamu seperti aku sholat Cara haji misalnya di Al-Baqarah bertemu dengan kisah-kisah Bani Israel. Contoh pemimpin yang gagal. Nabi Ibrahim, contoh pemimpin yang sukses. Tawadu, contoh pemimpin yang sukses. Dan seterusnya. Jadi, itu pemimpinan Surah Ali Imran tentang prinsip-prinsip orang pemimpin. Baca coba surah Ali Imran. Itu akan ketemu dengan prinsip surah pemimpin. Imran itu harus harus dia patuh kepada Allah, kemudian dia punya prinsip, dia harus punya wawasan kehidupan. Dia harus punya kepribadian, tidak boleh ikut-ikutan. Bukan menikah, bukan. Dia seorang yang punya kepribadian. Dan seterusnya. Itu dalam surah Al-Quran dijelaskan. Kemudian surah An-Nisa itu isinya apa? Bahwa tugas pokok seorang pemimpin adalah melindungi makhluk yang paling lemah. Di antaranya wanita An-Nisa. Subhanallah. Ini rahasia kenapa laki-laki memimpin? Karena Anissa makhluk Allah yang lemah harus dilindungi mereka. Anak yatim, so, Anissa cuma jadi anak orang yang lemah untuk dilindungi oleh seorang pemimpin. Dan seterusnya. Kemudian Allah menceritakan tentang apa? Para pejuang peradaban. Makanya nama-nama surah makhluk banyak orang-orang. Ada Ibrahim, Yunus, Hud, Yusuf, ini semua para pejuang peradaban yang mereka berjuang di muka bumi untuk menegakkan dan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada seorang yang dia itu bukan nabi, tapi karena berjuang untuk membangun peradaban Allah di, muka, di, di rumahnya, dia mengajarkan anaknya Allah abadikan nasihat-nasihatnya. Itu lukman. Berarti membangun rumah tangga termasuk perjuangan peradaban perhatikan Al-Quran seperti itu. Nah, kita harus paham seperti itu dalam memahami Al-Quran. Dengan kaitan seperti ini, kita paham bahwa ternyata kita ini tidak cukup hanya punya wawasan sunnah Kita juga punya wawasan Al-Quran. Orang yang hanya punya wawasan sunnah dia akan kaku dilakukan. Ini bid'ah. Kenapa? Nabi itu begitu. Akibatnya seperti itu. Kenapa? Karena dia punya khas sudah saja. Tapi kalau dia punya wawasan khas quran dia akan berpikir bahwa ternyata tugasnya besar. Banyak dalil-dalil yang umum dalam Al-Quran. Contoh misalnya, harus luas dalam berpikir mengambil satu hukum. Tapi kalau orang tidak fakih, maka dia bermain di teks. Ini, ini hadisnya, ini hadisnya. Itu bukan fikih, itu teks. Fikih itulah pemahaman dari teks-teks itu. Nah, karenanya kemudian lahir dalam sejarah para ulama fikih. Para ulama dibagi dua, ada ulama hadis, ada ulama fikih. Ulama hadis menjaga hadis. Jangan sampai hadis ini diselewengkan. Jangan sampai campur aduk antara hadis sahih dan sahih. Maka itulah perjuangan para ulama hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Imam Nasai. Mereka adalah para pejuang menjaga hadis. Tapi mereka tidak sibuk menggali hukum. Kenapa ada tugasnya lain lagi? Yaitu ulama fikih namanya. Maka ketika ulama fikih lahir, maka di sinilah lahirlah peradaban Islam. Allah perhatikan, setiap adanya madhab fikih itu karena mereka mampu mengambil kesimpulan hukum lengkap dari fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih siasat politik, ada fikih amwal harta dan seterusnya. Ini semua disebut madhab. Makanya madhab Hanafi karena dia mampu fikih secara komprehensif lengkap kemudian muncul lagi madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dan Syafi'i. Mereka adalah orang-orang yang mampu menggali hukum dari teks-teks itu. Salah satu penyebab umat Islam berpecah belah apa? Ketika masing-masing orang Islam dipaksa langsung berhadapan dengan teks. Mereka tidak paham bahasa Arab, tidak paham bahasa berpikirnya akhirnya masing-masing menulis bahasa enaknya ini teksnya ini kesimpulannya menurut aku akhirnya timbullah kelompok-kelompok berpecah belah nah inilah akibat dari seorang dia hanya berwawasan asli tidak memiliki wawasan Al-Quran yang besar nah, karena itu seorang ahlul Quran bukan sekedar semangat ritual tapi juga semangat peradaban ibadah ad-da'wah dan itulah hakikat yang kita harus bangun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh